tata cara beragama Islam yang sahih dan benar sesuai perintah Allah dan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya penjelasan hadis yang ke-27 dari kitab yang seperti biasa kita bahas yaitu Al-Arba'una Hadithan An-Nabawiyah fi Haji Da'watis Salafiyah. Hadis yang ke-27 penulis beri judul Al-Makhraju minal fitnati birruju'i ilal amril awal bahwa jalan keluar dari fitnah ya adalah dengan kembali kepada perkara yang pertama kali, yaitu kepada agama Islam yang murni yang dipeluk dan dipraktekkan oleh para sahabah dan generasi awal umat Islam. Bunyi hadisnya adalah An Abi Waqid al laitsi radhiyallahu anhu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة dari Abu Waqid al laythi radhiyallahu anhu beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan kami para sahabat pada saat itu sedang duduk-duduk di atas bisat yaitu semacam tikar atau alas yang ada di permukaan tanah ya. Lalu Nabi berkata kepada kami, "Innaha satakunu fitnah." Sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah dan fitnah sudah kita bahas pada hadis yang ke-25 ya. Pada waktu itu dijelaskan ya hadis yang ke-25 dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun, yarbu fiha as-saghiru wa yahramu fiha al-kabir, idza turika minha syai'un qila turikati sunnah." Bagaimana kalian jika kalian nanti ya terselimuti dan tertimpa dengan fitnah. Dan kita sudah jelaskan bahwa fitnah itu adalah ibtila dan ikhtibar ujian, musibah yang menimpa kaum muslimin berupa segala sesuatu yang tidak disukai dalam agama. Ya, seperti kesyirikan, kekufuran, maksiat, perbuatan bid'ah, dosa, ya, perselisihan, pembunuhan, terjadi bencana-bencana. Ya, ini semua adalah fitnah yang dimaksud. Nah, dalam hadis yang ke-27 ini hadis Abu Waqid al Laythi radhiyallahu taala anhu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha satakunu fitnah bahwa nanti sesungguhnya akan terjadi fitnah. Qalu para sahabat mengatakan wa kaifa naf'alu ya Rasulullah Para sahabat mengatakan bagaimana yang akan kita lakukan wahai Rasulullah. Faradda yadahu ila al-bisati fa amsaka bihi faqala taf'aluna hakadha. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya ke tikar tersebut dan lalu Nabi memegang tikar tersebut erat-erat dan Nabi bersabda taf'aluna hakadha kalian lakukan seperti ini. Jadi maksudnya adalah kinayah atau ibarat bahwa wajibnya kita berpegang teguh ya dengan Islam yang sahih termasuk bid'in berpegang teguh kuat-kuat dengan Islam yang benar itu merupakan solusi dan jalan keluar dari segala macam fitnah yang menimpa. Kata Nabi SAW, taf'aluna hakadha. Kalian lakukan seperti ini. Sambil Nabi menggenggam erat, ya, tikar yang sedang didukinya itu. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه lalu dijelaskan dalam hadis bahwasannya Nabi pun sebetulnya pernah menjelaskan sabda beliau tadi inna hasatakunu fitnah itu pada satu hari namun falam yasma'hu kathirun minan nas kebanyakan para sahabat pada saat itu tidak mendengar faqala mu'adz bin jabal Lalu Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tidakkah kalian mendengar tadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu ma qala. Lalu para sahabat mengatakan apa yang beliau katakan, ya kami kurang perhatian pada saat itu. Lalu kata Mu'ad menukilkan perkataan Nabi yang tadi, innaha satakunu fitnah. Akan terjadi fitnah. Faqalu fakaifa lana ya Rasulullah? Maka para sahabat pun mengatakan bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Wa kaifa nasna? Apa yang kami perbuat ya Rasulullah? Qala tarji'una ila amrikumul awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama kali. <coughs> Hadis yang mulia ini sebagian lafadznya mendukung sebagian yang lain. Tadi dari hadis Abu Waqid al Laythi, Nabi mengatakan taf'aluna hakala. Kalian lakukan seperti ini. Maksudnya berpegang teguh, kuat-kuat. Lalu dari sahabat Mu'ad bin Jabal di akhir hadis terkala Nabi ditanya bagaimana dengan kami dan apa yang kami lakukan ya Rasulullah Nabi katakan tarji'una ila amrikumul awal ya kalian kembali kepada <clears throat> urusan agama kalian yang pertama kali sehingga para pendengar rahimakumullah hadis ini hadis yang mulia ini yang sahih ya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabirnya Al-Imam Al-Haythami dalam Majma'u Zawaidnya dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam as silatus Sahihah. Ini hadis yang merupakan pedoman sebagai atau setiap kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya terkhusus kita hidup di zaman yang jelas penuh dengan fitnah yang zahirah dan yang batinah yang nampak dan yang tersembunyi ya ini hadis merupakan pedoman dan petunjuk yang harus kita pegang kuat-kuat bahwa ternyata solusi yang paling utama dalam menghadapi fitnah terkhusus fitnah tuddin fitnah yang menimpa agama seseorang adalah justru dengan kembali kepada agama itu sendiri namun agama yang benar agama Islam yang dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ya praktekan dan mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata lain agama Islam dengan pemahaman as-salafus salih. Para pendengar radio kita rahimakumullah, kita lanjutkan jadi hadis <clears throat> yang tadi kita baca hadis Abu Waqid Al-Laitsi demikian pula hadis serupa dari Muadz bin Jabal tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innaha satakunu fitnah sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah lalu para sahabat bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan dan mereka hadapi ya dan bagaimana cara menghadapi fitnah tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan dan memerintahkan agar berpegang teguh dengan din Islam dan kembali tarji'una ila amrikumul awal ya kembali kepada perkara kalian yang pertama yaitu agama Islam yang benar inilah yang merupakan makhraj solusi jalan keluar dari fitnah dan segala problematika kehidupan baik berkenaan dengan kehidupan beragama ataupun kehidupan dunia ya keluar atau jalan keluar dari qalaqil madaik yaitu hal-hal yang bersifat mempersempit ya kehidupan dan hati dan perasaan seseorang merupakan juga makhraj solusi dari inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. wattafarruq perpecahan. Wal bid'ah. Ya, jalan keluar dari bid'ah. Dan juga jalan keluar dari azzul yaitu kehinaan yang menimpa umat Islam. Ya. Sekali lagi dengan cara dikatakan wa huwa an yarji'a akhir al-ummati ila ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi usul ad-din wa furu'i Kembali ya umat Islam kembali kepada apa yang telah diajarkan dan dicontohkan dalam beragama ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum baik dalam perkara usuluddin ya perkara-perkara usul ataupun furu' perkara-perkara cabang ya itulah mereka lah yang dimaksud dengan al-amrul awal ya yang pertama kali Islam datang pada mereka masih asli dan orisinal dan mereka pula yang disebut dengan ahlul qarnil awal. Ya, yaitu generasi umat Islam yang pertama kali yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang kata Nabi khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada pada generasiku. Kemudian thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah itu dan setelah itu yaitu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. <clears throat> ya. Dan ini seperti hadis yang sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang telah lalu yang sangat lama tentang hadis ya berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Sepeninggalku di antara kalian pasti mendapati perselisihan yang sangat banyak. Lalu solusinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnahku di sini adalah tata cara beragamaku, tariqati, ya bukan sunnah yang dimaksud dalam istilah fuqaha yaitu kalau dilakukan dapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa bukan itu yang dimaksud itu tidak syak lagi itu istilah yang benar tapi dalam masalah ahkam taklifiyah hukum-hukum Islam yang lima itu tapi yang dimaksud dalam sunnah di sini adalah tariqah tata cara dan manhaj beragama metode beragama Islam yang benar yaitu sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, para sahabat terkhusus al-khulafa'ur rasyidin. Yang empat itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Nabi pun sama memerintahkan untuk berpegang teguh abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalah. Ya. Gigitlah oleh kalian sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian, ya tentunya ini yang dimaksud adalah tamasuk, syiddatut tamasuk. yaitu sungguh-sungguh dalam berpegang teguh tidak melepas agama Islam ini dan jadikan itu sebagai segala dan semua solusi hidup kita. Lalu Nabi mewaspadakan kepada kita semua, hati-hatilah kalian dari yang perkara dari perkara yang baru maksudnya dalam din dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah karena setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ya. Dan juga hadis yang sudah kita lewat penjelasannya yaitu hadis tentang iftiraqul ummah bahwa umat Islam kata Nabi sataftariqu ummati ala 73 firqah. Ya, 30 73 golongan semuanya di neraka kecuali yang satu golongan yang selamat karena mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan agama Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tatkala Rasulullah, tatkala Rasulullah ditanya man hum ya Rasulullah atau man hiya ya Rasulullah. Siapa mereka yang satu yang selamat itu ya Rasulullah? Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Yaitu mereka berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ya, jadi jelas penggabungan <clears throat> antara hadis-hadis yang merupakan dari sumber yang satu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaslah bahwasannya ya fitnah pertama yang dimaksud itu adalah fitnah fiddin al bid'ah tafarruq, perpecahan, perselisihan yang banyak, kesyirikan, maksiat, itu semua bisa diatasi dan kita bisa keluar dari fitnah tersebut dengan cara berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin dan minhaj as-sahabati ajma'in. Ya. Secara umum berarti termasuk berpegang teguh dengan manhaj as-salafis salih. Ya, itulah yang dimaksud. Dikatakan di dalam kitab, "Idzan faddinu alladhi yajibu alaina an narji'a ilaih huwa ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabu." Jadi, agama yang dimaksud dalam hadis yang kita wajib untuk kembali kepadanya itu adalah agama yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memahami dan mempraktekannya haithula kharijiyah yang belum tercampur dengan pemahaman-pemahaman khawarij yaitu terorisme wala syi'iyah apalagi pemahaman syiah asyani'ah atau rafidah yang jelas pemahaman mereka itu mengotori dan mencemari dan membuat Islam terkontaminasi bahkan mengeluarkan dari Islam yang sesungguhnya wala qadariyah tidak pula dengan pemahaman qadariyah yang keliru dan salah dalam masalah takdir wala sufiyah tidak pula sufiyah ya wala madhabiyah tidak pula fanatik terhadap satu madhab tertentu wala hizbiyah tidak dengan satu pengelompokan atau golongan-golongan ya bukan itu yang dimaksud tetapi kembali kepada Islam yang murni yang semua pemahaman-pemahaman tadi baru saja datang setelah Islam yang murni tersebut ya dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Itulah para pendengar rahimakumullah ya penjelasan tentang hadis yang ke-27 tentang hadis uh, yang menjelaskan makhraj atau solusi <clears throat> syar'i dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari fitnah yang tadi dikatakan fitnah itu adalah segala musibah dalam din yang menimpa kaum muslimin dan musibah apapun yang menimpa kaum muslimin di dunia ini caranya, makhrajnya, solusinya adalah kembali kepada agama Islam yang sahih dan benar. Demikian Allah taala a'lam. Ya, syukur atas uh, pemaparan materi di kesempatan pagi hari ini tentang hadis ya yang ke-27 tentang berkenan tentang manhaj ini. Para pendengar radio kita FM, semoga bermanfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif Budiman LC ya di program acara Smart yang kami selenggarakan secara live atau langsung dari studio. Baiklah para pendengar radio kita FM, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 19 menit waktu Cirebon dan sekitarnya. Dan kita akan masuki sesi tanya jawab ataupun sesi live interaktif yang tentunya Anda pun bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda ya melalui uh, eh, layanan telepon di 02314888728 eh, atau juga melalui pesan singkat di 0852 Ya, baik uh, eh, Ustaz, uh, mengenai uh, Ya mengenai fitnah nih Ustaz ya uh, tentang tadi Ustaz sampaikan bahwa fitnah ini segala macam ujian ya, yeah. baik yang menimpa uh, kaum muslimin uh, terkait uh, ujian dunia ataupun ujian apalagi terhadap ujian di dalam agama mereka. Nah uh, mungkin bagi kita uh, yang mungkin uh, kebanyakan ya awam ya tentang permasalahan Islam ini walaupun agama kita Islam. Ini kebanyakan kita lebih risau ataupun uh, seringnya putus asa dari ujian-ujian yang sifatnya adalah musibah uh, duniawi semisal mungkin uh, ditinggalnya oleh orang-orang tercinta gitu ataupun kehilangan harta dan yang semisalnya. Nah, e, bagaimana agar kita bisa menyadari Ustaz tentang bahwa fitnah e, di dalam agama kita ya, ataupun e, tentang berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang akan menjadikan kita itu adalah cobaan bagi kita ini lebih kita risaukan Ustaz daripada fitnah dunia yang mungkin bisa saja secara manusiawi kita bisa saja galau gitu Ustaz ya atau risau tentang yeah. permasalahan ini tapi kata Ustaz tadi memang ada yang lebih besar lagi uh, daripada fitnah uh, atau ujian dunia ini dan uh, tentunya ini uh, bermanfaat sekali untuk kita semuanya agar kita sadar Sat, bahwa ada uh, cobaan yang lebih besar dari itu semuanya. Bagaimana Ustaz? Baik. uh, <clears throat> benar sekali tadi sudah dijelaskan bahwa fitnah di sini bersifat umum. Ya, baik fitnah duniawiyah dan fitnah ukhrawiyah fitnah duniawiyah seperti musibah-musibah yang banyak menimpa kaum muslimin dalam masalah dunia ya yaitu bencana alam ya menurut mereka padahal itu juga tentunya hmm. dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ya, untuk mengingatkan mereka dari atau mengingatkan kita semua dari kelalaian, dari maksiat. Baik banjir ya, gempa bumi, segala macam itu duniawiyah atau hilangnya harta, hilangnya orang yang kita cintai, ya banyak fitnah dunia. Tapi fitnah yang kedua yaitu fitnah ukhrawiyah atau fitnah dini ya ini justru lebih besar yang harus kita lebih waspadai, ya. Dan memang tadi kebanyakan orang merasa justru lebih galau dan lebih merasa sedih dan terpukul ketika tertimpa fitnah dunia, hmm. sementara ketika dia din dinnya itu minim, ya pemahaman terhadap agamanya biasa saja atau dia tidak tertarik sama sekali dengan kajian-kajian ilmiah Islamiah, dia anggap satu hal yang lumrah dan sepele saja. Justru ini musibah yang besar Inilah fitnah besar tatkala seseorang tidak merasakan pentingnya din dalam dirinya dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat kecuali jika dia berpegang teguh dengan din Islam yang sahih. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf, musibah ya tatkala seseorang tidak mengerti bahwasannya dia tidak mengerti dalam agama Islam musibah. Artinya tidak menyadari kalau dia itu tidak faham tentang Islam. Ya. Ini adalah satu musibah yang besar sebetulnya. Dan ini yang dikatakan juga dalam istilah fikih jahil murakkab yaitu kejahilan kebodohan yang berlipat-lipat. Bimana artinya huwa jahilun bi annahu jahil orang tersebut tidak faham, tidak mengerti bahwasannya dia tidak faham. Dan ini musibah. Karena kejahilan, kebodohan ada dua macam. Yang pertama jahilun basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit, kejahilan yang uh, ringan dalam arti mending, ya. Ketika dia tidak tahu, dia menyadari bahwasannya dia tidak tahu. Dan kesadarannya bahwasannya dia tidak tahu membuat dia dan memotivasi dia untuk mencari tahu dan belajar. Adapun jahil murakkab, kebodohan yang bertumpuk-tumpuk dan berlipat-lipat ini, huwa jahilun bi'annahu jahil. Dia tidak tahu bahwasannya kalau dia itu tidak tahu. Sehingga tidak ada sama sekali yakni motivasi ataupun ya ketertarikan untuk membuat dirinya tahu tentang din ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamuna zahiram minad dunya ya yang seperti ini mereka <clears throat> hanya tahu dari kehidupan dunia zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sementara mereka tentang urusan akhirat lalai ya ini uh, musibah sehingga pada ayat berikutnya dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Awalam yatafakkaru ma fi anfusihim?" Tidakkah mereka berfikir pada diri-diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini melainkan dengan hak. Wa ajalin musamma dan pasti ada waktunya. Artinya pasti nanti ada akhirnya. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Akan tetapi kebanyakan orang dengan perjumpaan dengan Robnya mereka ingkar mereka kufur ya nah ini sungguh musibah makanya hendaknya kita ya pandai-pandai menata hati ini ya hendaknya kita merasa galau yang lebih besar tatkala kita itu nggak ngerti apa-apa dari agama Islam ini Coba kita dari dilahirkan sampai detik ini sudah berapa tahun umur kita? Lalu sudah berapa banyak ilmu Islam yang sudah kita fahami sehingga membuat diri kita tenang dalam beribadah karena pemahaman agama kita lurus. Apakah sudah seperti itu? ataukah tidak mengerti apa-apa tapi kita malah santai-santai dan tenang-tenang saja? Nah, ini harusnya dia merasa musibah tatkala demikian. Ya, karena musibah yang terbesar adalah musibah tatkala seseorang tidak menyadari bahwasanya dinnya itu sangat kurang dan dia tidak tertarik untuk mempelajari din sama sekali sementara bekal yang harus dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah bekal din, bekal amal saleh. Ya. Kita semua meyakini hadis tentang dikubur itu akan ditanya tentang tiga hal. Ya, hadis yang hampir dikatakan oleh para ulama hadis-hadis mutawatir tentang man siapa robmu, siapa nabimu, siapa atau apa agamamu. Apakah ditanya berapa hartamu atau bagaimana kehidupanmu di dunia dulu? Tidak ada. Semuanya berkenaan dengan din. Ya, siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Itu kunci yang membuat sukses kehidupan seseorang dengan sukses yang hakiki yaitu tatkala dia sudah sukses di akhirat. Bukan di dunia saja. Ya, jadi itu <clears throat> ya cara dan kiat kita supaya merasa yakni tertarik dengan din Islam ini ya kita kita sendiri harus pandai-pandai menata hati ya supaya <clears throat> kita merasa termusibahkan dengan apa yang tidak kita ketahui dari din ya adapun dunia itu pasti ditinggalkan oleh setiap kita setiap orang karena kullu nafsin dha'iqatul maut karena setiap orang akan merasakan kematian demikian Allah taala a'lam Ya sekarang saya atas e, jawabannya kita akan coba angkat pertanyaan yang pertama dari penelpon. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Karima di Harum Pari. Ya Silakan. Hmm, mau tanya ini mungkin e, di luar tema ya Ustaz ya. Iya, silakan. Oh, kan ada yang menerangkan tentang kalau wanita munafik itu pasti eh, dengan Eh, lelaki munafik lagi gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau misalkan uh, si perempuan atau uh, lelaki munafik itu bertaubat gitu. Apakah masih layak mendapatkan uh, wanita atau lelaki yang soleh solehah? Iya. Itu aja. Baik. Ya, Begitu. itu aja. Uh, Jazakumullah. Khairan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang permasalahan jodoh, Mas. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke 26 <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim al khabithatu lil khabithina والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون وللطيبات wanita-wanita yang buruk yang keji adalah untuk laki-laki yang buruk dan keji pula dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula dan juga sebaliknya ya ini tentunya <clears throat> ya e, menunjukkan bahwasannya pada asalnya setiap muslim yang baik maka hendaknya dicalonkan atau dipasangkan dengan muslimah yang baik demikian pula sebaliknya dan setiap muslim atau orang yang buruk maka hendaknya pasangannya adalah yang buruk pula artinya tidak pantas seorang muslim yang baik-baik dengan muslimah yang buruk atau sebaliknya. Muslim yang buruk dengan muslimah yang baik. Jadi ya, sini <clears throat> ya dijelaskan oleh para ulama bahwa apabila seseorang sudah bertaubat <clears throat> dari keburukannya ya yang dimaksud adalah zina ataupun kemaksiatan yang lain sehingga dia menjadi orang yang saleh atau menjadi muslimah yang salihah dalam arti taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum dan bukan wanita yang fasik ya atau bukan laki-laki yang fasik yang banyak melakukan kemaksiatan maka pada saat itu ya boleh dipasangkan dengan syarat betul-betul telah bertaubat ya tidak lagi <clears throat> melakukan perbuatan kefasikannya dan kekejiannya. Ya, itu wallahu taala alam. Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk uh, penelpon ya. Semoga bermanfaat jawaban dari Ustaz tersebut. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat dari uh, pesan singkat terlebih dulu. Oh iya, baik. Uh, mungkin satu penelpon uh, kembali ya. Setelah itu kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Hmm. Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Dedeh di e, Cirebon. Iya, silakan Ibu Dedeh. Ini saya baru barusan me, menyimak dan mendengarkan itu tausiah Pak Ustadz itu ya. E, kebetulan saya baru membeli buku tentang mengupas sunnah membedah bid'ah. Yeah. Karangan e, dok, Dr. Said bin Ali bin Wahab bin Al-Qahtani. Iya ya itu. Ya. Nah, itu diantaranya yang tadi itu yang 73 golongan umat Nabi Muhammad <laughs> masuk ya. masuk neraka 73 golongan, yang satu golongan masuk surga katanya gitu ya Ustaz ya? Iya, betul sekali. Eh, di situ isinya banyak sekali bin bin semacam itu. Saya belum selesai baca ini. Iya. Baru sepertiganya gitu. Baik. Nah, bagaimanakah uh, yang satu golongan yang masuk surga itu sedangkan uh, umat Nabi Muhammad itu kan belum semua me menjalankan sunnah wal jamaah itu ya hmm uh, dan ya, ya ya sunnah dari Rasulullah gitu yeah. seperti saya sendiri juga memang sih lagi apa ya lagi belajar lagi mencari mencari dan uh, apa ya yang lagi mempraktekkan sebagian belum aduh hanya sebagian kecil gitu saya yeah. tapi hmm. saya berusaha ingin uh, mengikuti sunnah rasul dan Al-Quran hadis gitu yeah. Hmm. Al-Quran dan hadis rasul dan uh, dari Al-Quran gitu saya lagi berusaha membaca terjemahan kalau habis ngaji dan lain sebagainya gitu. Hmm. Maaf Ustaz, saya bukannya membeberkan uh, eh, yeah. apa iya. ya Eh, sehari-hari saya gitu saya ini lagi lagi lagi apa ya lagi curhat atau bilang hmm. <laughs> bukan curhat lagi uh, sharing konsultasi ya yeah. Oh, iya. lagi konsultasi apakah ini saya ini termasuk orang yang <laughs> mana Ustaz baik ya baik itu terima kasih atas penjelasannya <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, alhamdulillah. Gimana Seth? Iya, baik, baik sekali ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Dede. Dan kami ucapkan yakni barakallahu fiq ya, semoga Allah memberkahi umur Ibu Dede yang telah menunjukkan uh, juga Ibu Dede kepada sunnah ya dengan cara membaca buku tadi itu buku yang sangat baik dan bagus ya yang dalam edisi yakni bahasa Arab itu dengan judul Nur Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah fi Dhawil Kitab wa Sunnah ya karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ya semoga bacanya bisa dilanjutkan kembali iya jadi memang <clears throat> Nabi Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan dan mensinyalir kepada kita bahwa umat Islam wasataftariqu ummati ala 73 firqah akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kullu Hafinar, Semuanya di neraka. Jangan difahami bahwasannya semuanya di neraka itu, kecuali satu, berarti yang 72 masuk neraka selama-lamanya tidak. Mereka masuk neraka sesuai dengan penyimpangan dan kesesatan mereka. Pada asalnya mereka adalah umat Islam, namun salah dan menyimpang dalam tata cara beragama mereka, dalam manhaj mereka ya bermaksiat, kemudian menyimpang dalam memahami syahadat, memahami salat, memahami saum, memahami zakat, menyimpang salah. Ya. Salah baik sengaja ya ini yang dimaksud ataupun setelah disampaikan kepadanya hujah tapi tetap bertahan menyimpang. Ya, adapun yang satu ini yang maksudnya langsung masuk surga tidak pakai atau tidak mampir dulu ke neraka. Ya langsung karena mereka betul-betul konsisten dan eksis di atas syariat Islam lurus dalam berakidah, lurus dalam beribadah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seandainya pun bermaksiat mereka bertaubat kembali sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya. Ini yang dimaksud dengan <clears throat> satu golongan yang kata Nabi SAW ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah maka Nabi katakan, hum mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. <clears throat> Yaitu di atas agama Islam yang benar dan sahih yang tidak menyimpang ke sana dan kemari. Makanya tadi dijelaskan ya, kita kembali kepada agama Islam, bukan Islam-Islam yang uh, belakangan dalam arti yang setelah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum meninggal dunia yang pada saat itu Islam bermunculan dengan berbagai macam versi dan sudah mengalami perubahan-perubahan dengan sebab bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam Islam. Tadi makanya dikatakan la kharijiyah wala syi'iyah, bukan Islam yang bersifat khawarij, terorisme, menyimpang dalam hal apa? Dalam hal masalah takfir. Ya sembarangan mengkafirkan setiap orang ya mengkafirkan pelaku maksiat dengan sebagian dosa kecil saja atau bahkan eh, dosa besar atau bahkan dosa kecil juga atau syiah yang gulu terhadap sebagian ahlul bait ini semua menyimpang pemahaman yang keliru dan salah atau qadariyah atau murjiah dan yang seterusnya jadi itu yang dimaksud ya <clears throat> dan kita tentunya berusaha berusaha sebisa mungkin dalam kehidupan kita ya lakukanlah sisa-sisa atau pada sisa-sisa umur kita ini apa yang kita bisa berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya apa yang telah lalu dari umur kita jika kita salah dan keliru insya Allah akan dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, yang kata beliau in ahsanta ma baqiya ghafarallahu laka ma madha atau kama qala rahimahullahu taala kalau kamu berbuat baik di masa umurmu yang tersisa ini yang Allah berikan ya jadi kita itu hidup di dunia ini bukan semakin panjang umur kita semakin pendek lalu kenapa harus kita rayakan ya kita semakin pendek jatah hidup kita dan semakin dekat waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berbuat baik di sisa-sisa umurmu, maka insya Allah Allah akan ampuni apa yang engkau lakukan dengan keliru dan salah di masa umurmu yang telah lalu. Tapi sebaliknya, wa in asa'ta fi ma ya ya ukhidta bima madha. Atau kama qala rahimahullahu taala aidan. Tapi engkau jika berbuat buruk justru malah menutup dan mengisi sisa-sisa umurmu dengan yang buruk-buruk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala engkau akan diperhitungkan pula kesalahanmu yang telah lalu ya jadi itu jadi kita lakukan sebisa kita kita beramal soleh sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan ya Nabi bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim yaitu dari hadis Abu Hurairah mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kata Nabi SAW mana haitukum anhu fajtanibuh apa yang telah aku larang kalian tinggalkan mutlak ya larangan Allah itu harus ditinggalkan kita berusaha untuk tidak bermaksiat pada Allah SWT tapi wa ma amartukum bihi apa yang aku perintahkan perintah itu ya Fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan ya semampu kalian. Masalah awamir, perintah-perintah itu sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Tentunya semampu kita bukan berarti semau kita. Ya, Allah Maha tahu kemampuan kita, kita berusaha semaksimal mungkin Ya, pada saat itu Allah tahu bagaimana besar kecilnya usaha kita. Demikian ya, mudah-mudahan jawaban ini jelas. Wallahu taala alam. Ya, demikian untuk Ibu Dedeh ya. Semoga bermanfaat jawaban dari Ustaz tersebut. Baik, eh, masih tersisa waktu. Eh, kita akan ajukan beberapa pertanyaan dari pesan singkat terlebih dulu. Untuk pertanyaan yang dari pesan singkat datang dari Bapak Muhdori di Mandapa Batu Batu Ruyuk Majalengka. Uh, pertanyaan sebagai berikut, Pak uh, kalau bicara sama orang lain katanya simbu, suka timbul keraguan dalam menjalankan sholat sunnah Jumat. Katanya mana yang dibenarkan sunnah sebelum Jumat atau ba'da Jumat? Dan kalau Baik. ada sholat ba'da Jumat, katanya bagaimana kalau sholat sunnah tersebut dilakukan di rumah? Terima kasih. Silakan. Baik. Adapun qabliyah Jumat maka insya Allah pendapat yang rajih yang benar ya adalah tidak disyariatkan walaupun sekali lagi dalam hal ini ada khilaf di antara ulama namun pendapat yang sahih yang mendekati kebenaran adalah tidak ada qabliyah Jum'ah. yang ada kalau mau lakukan maka silahkan sholat sunnah mutlakoh ya sejak anda datang ke masjid menunggu imam atau khatib naik mimbar maka anda boleh sholat sunnah ya dua rakaat dua rakaat dua rakaat tidak terbatas dan itu ya sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya dan tidak dikatakan ya artinya kalau imam sudah naik mimbar lalu kemudian azan ya sudah selesai kita mendengarkan azannya imam dan kemudian mendengarkan khut, eh, yang adhannya muadzin dan mendengarkan khutbahnya khatib atau imam. Adapun masalah ba'diyah, ba'diyah salat Jumat maka jelas ini disunnahkan. Ya. Jadi yang tidak ada itu qabliyah yang disunahkan adalah ba'diyah dan ba'diyah boleh dilakukan dua rakaat ataupun empat rakaat. Empat rakaat artinya dua rakaat dua rakaat ya. Baik di masjid ataupun di rumah kalau di masjid Nabi terbiasa biasanya beliau melakukan empat rokaat kalau di masjid. Jadi setelah sholat Jumat, ya berzikir dan beliau yakni berbincang dengan sebagian para sahabatnya dan kemudian sholat ba'diyah terkadang dua terkadang empat dan apabila Nabi melakukan di rumah maka seringnya beliau melakukan dua rokaat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam hal ini. Wallahu taala alam. Ya demikian untuk Pak Muhdori ya di Majalengka. Pertanyaan berikutnya datang dari Abu Fahmi di Evakuasi. Pertanyaan sebagai berikut, Pak Ustaz, uh, mohon dijelaskan tentang surat Az-Zariyat ayat yang 50 sampai dan 51. Uh, apakah di sana yang dimaksud uh, dengan kembali di ayat tersebut apakah uh, kembali dari kesesatan atau bagaimana saat tafsirnya? Baik, surat apa? Az-Zariyat al dhariyat ayat yang ke 50 sampai dengan 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin maka segeralah kembali kepada Allah ya maksudnya rujuk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala Inni lakum minhu nadhirum mubin sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu Ya, kemudian ayat 51-nya, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar." Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan atau sesembahan yang lain selain Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ya. Kemudian kadzalika ma atal min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak seorang rasul pun datang kepada orang-orang sebelum mereka melainkan mereka mengatakan yakni secara serempak ya maknanya mengatakan sahirun atau majnun dia adalah tukang sihir atau majnun orang gila. Makanya Allah berfirman pada ayat setelahnya atawasau bih apakah mereka sepakat untuk saling mengatakan itu padahal kan zaman para rasul berbeda-beda ya. Tapi setiap ada rasul selalu perkataan mereka itu seragam dan sama sahirun au majnun tukang sihir atau orang gila atau asobi apakah mereka sudah bersekongkol atau kongkalingkong untuk mengatakan hal itu artinya kesesatan tuh dari zaman ke zaman sama saja ya dari zaman dulu sampai sekarang ya sesat tetap saja sesat tidak berbeda sebagaimana al-haq juga adalah al-haq tidak berbeda balhum kaumun tagun. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Itu yang dimaksud ya. E, pertanyaannya tadi bagaimana? Ya tentang kembali itu, apakah kembali dari kesesatan katanya? Kembali yang mananya? Yang, yang rujuk kali tadi yang. Apa oh, yang itu. Hmm. Iya, hmm. kembali dari kesesatan ya menuju rujuk taubat hmm. kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Ya. ya kembali kepada Allah setelah mereka sesat ya hmm. seperti itu maksudnya demikian Allah alam ya baik mungkin terakhir tadi sematan kesempatan pagi hari ini masih dari baik. pesan singkat ya uh, dari Mas Iwan yang di Talun katanya Ustaz hmm. saya katanya mempunyai perbedaan pendapat katanya dengan teman saya katanya mengenai sholat berjamaah katanya ya. apakah sama antara sholat di masjid dan juga di musola bagi kaum laki-laki katanya mohon penjelasan saat ini sudah sering mungkin ya, ya. Uh, ada clash main katanya dengan temannya katanya. Masya Allah. iya. Baik, ya sebetulnya tidak perlu clash segala ya. Karena istilah musola itu hanya di Indonesia saja. Musola itu masjid kecil. Mm -hmm. Nama lainnya tajuk atau langgar atau apa lagi itu. Ya pokoknya itulah musola begitu ya. Padahal sama-sama juga masjid. Hanya bedanya mungkin kalau masjid itu biasa ditegakkan sholat Jumat, kalau musola tidak, tidak mengapa, tidak masalah. Pokoknya apabila satu tempat khusus dijadikan tempat sholat, baik itu besar atau kecil, artinya baik itu musholam menurut istilah orang Indonesia, ya ataupun masjid yang lebih besar, maka tetap disyariatkan apa sholat tahiyatul masjid ya, iya ya, tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk tajuk ya Ya bukan berarti lalu nggak ada sholat tahiyatul masjid karena ini tajuk berarti yang ada tahiyat tajuk begitu kan tidak. Tahiyat musola tidak. Bahkan kalau menurut istilah hadis musola itu tanah lapang. Ya sebagaimana sholat id dilakukan di musola itu tanah lapang, tanah luas. Ya. Adapun musola menurut orang Indonesia yang artinya itu masjid kecil yang memuat beberapa orang jamaah tetap disyariatkan di situ untuk sholat tahiyatul masjid karena masjid itu sendiri secara bahasa artinya adalah makanus sujud tempat sujud dan musola tajuk masjid semuanya tempat sujudnya tempat sholat itu terakhir ya. Ya mungkin uh, jadi keutamaannya sih sama saja. Mungkin ada yang oh, uh, ada yang punya pendapat, eh lebih baik sholat di masjid jami daripada di musola kan keutamaannya oh. lebih baik di masjid. Jadi sama aja sih untuk keutamaan. Iya. Sholat berjamaahnya gitu. Di... Jelas semakin banyak jamaah itu yang lebih diutamakan oh, ya. Gitu, ya. Iya. Bukan berarti lalu eh, nggak uh, ada sholat tahiyatul masjidnya kalau di hmm. Tajuknya tetap hmm. ada, tapi secara keafdalan dan keutamaan jamaah ya semakin banyak jamaahnya sebagaimana dalam sebagian hadis yang sahih ya tentu semakin utama hmm. Hmm. ya ya sebagaimana misalkan kita sholat di masjid yang di situ jamaahnya banyak sekali dan hmm. ada masjid yang sedikit jamaahnya ya kita lebih baik pilih masjid yang lebih banyak jamaahnya hmm. diharapkan pahalanya lebih besar hmm. seperti itu Iya baik. Ya, ya. Demikian Uh, terakhir Ustaz atau gimana? Udah uh, maksudnya kesimpulan akhirnya atau? Iya. Ya itu ya uh, kesimpulan terakhirnya ya kita uh, masih berlanjut ya insya Allah penjelasan hadis-hadis berkenaan dengan manhaj. Hmm. Ya terkhusus yang tadi merupakan solusi bahwasannya sekali lagi solusi satu-satunya ya supaya umat Islam itu terbebas dari fitnah, kekufuran, kesyirikan dan segala macam kelemahan dan kehinaan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh Abu Fahmi ya, fafirru ilallah. Kembali rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Nah, itu ya. Itu dan saya juga berpesan dan menghimbau agar senantiasa seluruh para pendengar tetap istiqomah mendengarkan kajian-kajian ilmiah bukan hanya dalam ya pagi hari ini tapi segala materi yang disampaikan oleh narasumber kita di radio ini didengarkan karena itu bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Demikian atas segala kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.